الإسلام يكون تبعهم عليها تقربا إلى الإسلام وهذا على قول من يجعلها غير أسنان يكون أدبه عليها لأجل أن المسبوح عليها مسبوح للأسنان أو مسبوح لها وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ولأن ذبحها في البقعة لا تأثر له إلى حجة ذبحه لغير الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه tentang tafsir wa madhubiha ala nusub ini ada dua penafsiran yang pertama mengatakan bahasanya hewan yang disembelih tersebut disembelih di atas nusuk Kama karena sebagaimana yang telah kami sebutkan Itu keterangan yang mengatakan bahasa di Ka'bah ada eh, 360 batu kemudian orang-orang jahil itu menyembelih hewan di atas batu itu maka nafsu yang pertama Dubiya ala nusuknya adalah hewan disembelih di atas sesuatu misalnya ini batu yang disembah batunya disembah, ya, ini batu yang disembelah batunya datar kemudian nyembelihnya di atasnya maka Fayakunu dabuhum maka sembelihan mereka di atas batu itu, di atas nusuk itu dalam rangka mendekatkan diri kepada asnam. Ini penafsiran semacam ini adalah menurut penafsiran ulama yang yaj'aluha menjadikan nusuk itu beda dengan asnam. Ini penafsiran ulama yang mengatakan nusuk itu lain dengan nah bukan tato ya cuma ya, macam batu atau yang lainnya Baikul tabu maka menyembelih di atas batu, di atas itu, di atas nusuk. Ya jadi dikarenakan ya, diharamkannya sembelih di atas nusuk karena hewan yang disembelih di atas nusuk itu disembelih untuk asnaf atau disembelih untuk asna. Nah, penjelasan ini yang tadi menunjukkan haramnya semuanya disembelih untuk selain Allah. Dan karena yang namanya menyembelih di satu tempat itu tidak ada pengaruhnya bagi suatu sembelihan tidak menjadi kecuali dari aspek disembelih untuk selain Allah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyembelih di tempat di situ ada berhala orang-orang musyrik atau di tempat perayaan orang-orang musyrik. Nabi melarang menyembelih adanya hewan yang disembelih di tempat-tempat tertentu karena tempat tersebut adalah tempat kesyirikan. Ketika wakaf azabhu sembelih itu sendiri perbuatan menyembelih itu sendiri secara hakiki memang kebencian Allah maka hakikat haram qad wujidat telah ditemukan di dalam. Kemudian penafsiran yang kedua anadzabha ala nusuk aili ajri nusuk kama yukal awlama ala Zainab bi khubzin wa lahmin wa atama fulanun ala waladihi wa dhafa fulanun ala waladihi wa nahu zalika wa minhu qawlu ta'ala wa litukabbiru ala ma hadakum wa hadha zahirun ala qawli man yaj'alu nusuba nafsal asnami wala munafata baina kauni dhabhi laha wa baina kauniha kanat tulawasu bidam wa ala hada qawli fadalalatu zahiratun Dapat yang kedua mengatakan yang dimaksud menyembelih di atas nusuk adalah menyembelih karena nusuk. Contohnya adalah dalam hadis Nabi membuat walimah ala Zainab. Ala di sini dimana min ajli karena Zainab karena nikah dengan Zainab walimahnya dengan roti dan plus campur daging. Demikian juga misalnya kalimatnya orang Arab atau amafulanun fulanun ala waladi Artinya dakwaan tersebut memberi makan ala waladi karena anaknya. Tofulan itu menyembelih ala waladi artinya karena anaknya. Contoh yang lain, ala yang dalam pengertian min ajli firman Allah di surat Al-Baqarah supaya kalian mengagungkan nama Allah ala mahadakum ala di sini artinya min ajli karena Allah memberikan hidayah kalian. Wahad zahirun dan penafsiran ini sangat jelas gamblang menurut ulama yang memaknai nusuk itu sama dengan asna. Walau munafata dan tidak ada pertentangan antara menyembelih itu untuk berhala ataukah eh, tetap berhala tersebut tulawas udang dilumuri darah. Walah hadal kaul maka berdasarkan penafsiran ini maka pendalilan ayat di atas sangat-sangat jelas dalil haramnya sembelihan hewan yang disembelih untuk selain Allah kita berdasarkan penafsiran yang kedua ini maknanya ya karena maknanya adalah untuk selain Allah untuk nusuk ya sudah maka berarti yang disembelih untuk selain Allah itu haram dimakan kalau berdasarkan penafsiran yang pertama ada penjelasan tambahan kalau sembelihan di atas nusuk itu terlarang terlarangnya kenapa itu karena pengagungan terhadap nusuknya arti eh, hewan untuk selain Allah itu tidak boleh Waktilah ada ini kaulai dan perbedaan dua pendapat ini untuk firman Allah ala nusuk nazir ikhtilaf semisal perselisihan dalam firman Allah walikuli ummatin ja'ala mamsakan yasku yasku smallahi ala ma rasafahum min bahimatil anka dan semua umat kami jadikan untuk mereka mamsakan ada ibadah berupa menyembelih hewan semua nabi itu punya syariat menyembelih menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah ala ma rasafahum min bahimatil an'am rezeki yang Allah berikan pada mereka berupa binatang tanah. Nah, apa makna ala marosakum min bahimatil an'am? Ala marosakum min bahimatil an'am ini juga di ada diperselisihkan penafsirannya. Bagaimana dalam ayat yang lain, ya satu manafi hum supaya mereka menyaksikan hal-hal yang manfaat untuk mereka manfaat duniawi dan manfaat agama Jika ayat ini dalil kata para ulama yang mengatakan bolehnya berniat untuk mendapatkan kepentingan dunia dalam amal haji atau amal yang lainnya selama itu cuma niat tambahan bukan niat pokok karena Allah katakan dia syaitu manafi supaya mereka bisa menyaksikan melihat hal-hal yang manfaat. Manfaat di sini mencakup manfaat duniawi dan manfaat agama. Maka pada sekarang ini maka orang yang berhaji karena ingin mendapatkan manfaat duniawi maka tidak boleh selama itu adalah bukan niat pokok dan juga amal-amal yang lain. Ayat smallahi dan mereka menyebut nama Allah fi ayami maklumat di hari-hari tertentu ala marzakahum min bahimatil an'am juga ala marzakahum min bahimatil an'am ini dipersepsikan tafsirnya Penafsiran yang pertama mengatakan innal murad fi dzikrillahi fi dzikri ismillahi alaiha id akanat hadirata maksud menyebut nama Allah alaiha ala bahimatil an'am itu adalah bertakbir menyebut nama Allah ketika melihat binatang tanah maka berdasarkan dan bahimatul an'am dalam bahasa Arab itu kambing, sapi, ontak berdasarkan ayat ini dan berdasarkan penafsiran ini maka sebagian ulama mengatakan zikir pada hari-hari tasrik zikir pada saat idul adha itu masuk kalau lihat kambing dan unta ya, sapi kalau nggak di depannya nggak ada sapi nggak ada kambing maka tidak disyariatkan untuk bertakbir ini takbirannya itu kalau ketemu sapi ya, ketemu kambing nah itu takbiran tidak ada apa-apa, tidak -apa, takut. Pendapat sebagian ulama dan nah, ini berdasarkan alama razaqahum min baimatul Pendapat yang kedua mengatakan tentang makna alam warzaqahum min baimatul am'am ini adalah ya umum mencakup Zikrahu mengingat Allah menyebut nama Allah di ajliha karena kalimatul an'am si alanya dimaknakan min Tapi baik maghibiha binatang ternaknya itu kelihatan wasyudiha eh, ya, tidak kelihatan au ataukah tidak kelihatan sehingga alat di sini bimanzilah dikau Ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala walitukabillaha ala mahadaku kembali kepada wa madhubi ala nusuk Eh, namun berkaitan dengan lihat Rasulullah ala maka siapa mimpai matil an'am maka berdasarkan penjelasan hadis hadis dan riwayat tentang masalah ini maka jelaslah bahasanya yang benar adalah pendapat yang kedua kembali kepada pematubi ala nusub wa fil pada hakikatnya ma'alil kaulain inti dari dua pendapat dua penafsiran tentang ala nusub adalah syai' wahid intinya adalah sama satu kama qad au makna kama qad au makna ila sebagaimana yang telah kami sarankan. Itu intinya sebenarnya disebut untuk Allah itu haram dimakan. Wafiyah kaulun salis Sebenarnya untuk wa bibi ala nusuk itu ada pendapat yang ketiga. Ini kenapa kok beliau tadi cuma mengatakan kaulihi kaulan dikatakan karena pendapat yang ketiga tersebut kaulun salisun itu Pendapat yang sangat lemah. Ya tidak dianggap. Ya tidak dianggap. Pendapat ketiga, penafsiran ketiga mengatakan wa madubi ala nusuk maknanya adalah ala ismi nusuk dengan menyebut nama berhala. Ini adalah penafsiran yang lemah Lianna hadal makna haslun min kita ta'ala wa ma'uhila li ghairillah. Karena makna ini sudah bisa kita ketahui dari firman Allah wa ma'uhila li ghairillah. Kalau wa madhubi ala nusub itu maknanya juga ala ismi nusub maka fayakun takriran maka ada pengulangan. Namun apakah lemah sekali? Walakin lafdu yahtamilu akan tetapi lafat pun memungkinkan untuk dimaknai semacam itu ini nggak terlalu lemah Kenapa kok e, beliau katakan lafat mungkin di, di dimungkinkan untuk dimaknai semacam itu karena hadis yang dijadikan oleh Bukhari dan sahihnya dan Mus'ab bin Uqbah Salim dari Ibnu Umar Anu yu hadis an Rasulillah Ibnu Umar menceritakan Rasulillah yaitu anasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Ini bapaknya Said bin Zaid. Said bin Zaid itu salah seorang sahabat Nabi yang asrah mubasyaruna bil jannah. Zaid bin Amr. Dan dia adalah anak paman sepupunya Umar bin Khattab. Kata Ibnu Hajar, e, kata Barawi, Ibnu Mandas dan yang lainnya, beliau adalah sahabat, namun dikomentar oleh Ibnu Hajar, ini adalah satu hal yang tidak tepat, karena dia matinya lima tahun sebelum bisa sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Namun dia ini Zaid Amr bin Zaid ini Zaid bin Amr ini termasuk orang yang ala dinil Hanifiyah masih bertauhid di masa jahiliyah, tidak mau menyembah berhala. Ketemu Zaid bin Amr di asfal Baldah di sisi bawah dari Baldah. Baldah adalah lembah di sebelah barat kota Mekah. Yang namanya lembah ada sisi atasnya, ada sisi bawahnya. Lembah Wadzalika dan hal itu qabla ayunzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu sebelum wahyu diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaddama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah menyuguhkan kepadanya sapotan fihi lahmin lebaran yang di sana ada daging Pak Anas suka makan di safra safra itu saya tidak tahu mungkin kalau dulu mungkin dari kulit atau macam itu di sini ada makanan kalau sekarang ya sekarang diganti plastik dan gula dan makanan kalau sini bukan makanan apa ayak kula minta Kata Zaid ini tidak mau memakan memakan daging ini. <coughs> Kata Zaid, inilah aku, aku tidak mau makan ni matas bahuna ala asna asnabikum. Aku tidak mau memakan ya hewan yang kalian sembelih ala asnabikum. Apa makna ala asnabikum di sini? Eh, benar. Eh? Ala ansabikum. Yang kalian sembelih dengan menyebut nama berhala kalian. Kita sudah ulangi. La aku illa mimma dzikra ismullah alaih. Aku tidak mau makan kecuali yang disebutkan nama Allah padanya. Dari mana ala as, ala ansabikum kita maknai dengan disembelih dengan menyebutkan nama berhala ala ismi ansabikum jawabannya dari kontrasnya dari kebalikan karena terusnya terusannya dia mengatakan la akul ilami ma'dzukira ismullah maka dari kontrasnya ini kita bisa simpulkan Artinya ala ansabikum adalah ala ismi ansabikum atau ala asma ansabikum Jelaskan lagi dalam ayat yang lain Zaid bin Amr bin Nufail karena yaitu dia suka mencela orang-orang Quraisy berbaiyahum berkenaan dengan sembilan Quraisy dia mengatakan asyatu Allahu, kambing itu Allah yang ciptakan wa anzala minas sama ima dan Allah turunkan air dari mendung untuk kambing itu wa ambatalaha minal ardil kala dan Allah tumbuhkan al kala rerumputan tanah laha untuk si kambing Suma antum tasbahunaha lalu kalian sembelih kambing itu ala ghair ismillahi tidak dengan nama Allah. Ingkaran didalika maka ini adalah pengkaran terhadap hal tersebut wa ikhtaman lahu dan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan riwayat ini maka ala ansafikum itu bisa juga maknanya adalah ala ismi ansafikum. Nah, aduh. وأيضا فإن قوله تعالى وما أذن لغير الله به ظاهره أنه ما زبه لغير الله مثل أن يقال هذا زبيهة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء فسواء لفظ لفظ فسواء لفظ به أو لم يلف أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما زب ما زبه للحم wa qala fihi bismil masih wa nahwihi kama anna ma zabahnahu nahnu mutaqarribina bihi ila Allah subhanahu kana aska wa a'zamu mimma zabahnahu kana aska wa a'zama <clears throat> kana aska wa a'zama mimma zabahnahu lillahmi wa qulna alaihi bismillah fa inna ibadatallahi subhanahu bisolati lahu bisolati lahu wan nusuki lahu أعظم من الاستعانة باسمه في باسمه في فوات باسمه باسمه في فواته الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسوك لغيره <clears throat> أعظم من الاستعانة باسمه في فواته الأمور فإذا حرم ما قيل فيه حرم حرم حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه li ajil masihi wa zahrati au au qasdu bihi zalika aula wa hadha yubayinu laka dha'fu qawli dha'fa dha'fa qawli dha'fa qawlin min man qawli man harrama qawli qawli man harrama ma zaba bismi ma zubiha ma zubiha bismi ghairillah ولم يحرم ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قال طائفة من أصحابنا وغيرهم bal law qila bil aksi lakana aujah fa innal ibadata li ghairillahi fa innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillahi nah. kemudian wa'id dan juga ini firman Allah wa ma'uhila li ghairillahi bahir ayat menunjukkan Bahasanya maksudnya adalah madubiha hewan yang disembelih untuk selain Allah. Karena orang Arab mengatakan jika orang Arab bikin kalimat hada zabihatu likada pakai li itu maknanya adalah tindakan hada wal maksud Maksudnya inilah maksudnya Inilah tujuan Disembelih untuk tujuan ini Baik Maksud tersebut dikatakan atau tidak dikatakan Namun niat hatinya adalah untuk selain Allah Watari muhada dan haramnya sembelihan ini adhar lebih nampak keharamannya mintahrim daripada haramnya hewan yang disembelih untuk keperluan diambil dagingnya namun dengan diiringi bismil masih dengan nama al masih dan selainnya tapi tidak ada orang yang beli dan maksudnya untuk selain Allah sama orang yang beli uh, untuk diambil dagingnya dan dia mengatakan dan menyebut nama selain Allah maka yang lebih parah dan yang lebih jelas keharamannya adalah yang pertama karena itu yang lebih parah kenapa? karena yang pertama adalah syirik dalam ibadah yang kedua adalah syirik dalam isti'anah bagaimana nanti bila sampaikan Kama ana nahu karena apa yang kami sembelih karena hewan yang kita sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu adalah lebih suci dan lebih mulia daripada yang kita sembelih untuk kita ambil dagingnya kemudian ketika menyembelih kita katakan bismillah. Karena beribadah pada Allah dengan sholat dengan menyembelih hewan itu lebih mulia daripada minta tolong kepada Allah dengan dengan menyebut nama Allah di pembukaan berbagai hal. Jika demikian, maka syirik dengan sholat untuk selain Allah dan menyebut untuk selain Allah itu akbam, itu lebih besar syiriknya dibandingkan syirik dalam isti'anah. Memohon pertolongan dengan nama Allah. Sifatil umur dalam pembuka berbagai perkara. Maka jika diharamkan hewan yang ketika disembelih dikatakan bismillah masih atau zahra, maka seandainya diharamkan hewan yang disembelih di ajil masih karena karena masih dan karena zahra atau dengan tujuan semacam itu Allah lebih layak untuk diharam. Saya katakan beribadah itu ibadah dengan sholat dan yang lainnya itu lebih mulia daripada isti'anah dengan nama Allah. Kalau orang menyembelih kemudian mengatakan Bismillah maka baknya kan bak isti'anah dan memohon pertolongan pada Allah. Maka syirik dengan sholat, syirik dengan menyembelih itu lebih lebih parah kesyirikannya daripada syirik dengan dalam isti'anah. Isti'anah dengan nama. Lihat footnote dua tentang jahrah, jahrah itu adalah Najmun dan Nujum. Adalah nama salah satu bintang sayarah yang bintang itu bintang bergerak. Bukan bintang mobil ya bintang iya. yang bergerak yang sangat terang sinarnya nah, Venus atau apa? Itu kalau nggak salah bahasa astronomi yang katanya kelihatan kalau Mars itu Venus itu bergerak Hah? kalau tidak salah kalau tidak salah Zahra itu baca astronominya ada Wahada naka dan penjelasan di atas tentang haramnya nah, syirik dengan sholat dan itu lebih daripada syirik dengan istri anak menjelaskan padamu lemahnya pendapat ulama yang mengharamkan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah namun tidak mengharamkan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jika ada ulama yang mengatakan kalau ini ketika menyembelih dengan nama Al-Masih karena haram dimakan. Dan kalau dalam hatinya ini untuk Al-Masih namun di mulutnya tidak terucap demikian maka tidak haram dimakan. Ada ulama yang mendapat semacam itu. Siapa mereka? Kata beliau ini adalah pendapatnya Ta'ifatun min Asadina Sejumlah ulama-ulama Hanabilah Dan bukan Hanabilah Masyarakat lain juga ada Kalau diandai-andaikan kata beliau Belau bahkan Jika kita andaikan Kita aksi kita balik Itu aujah itu lebih tepat Kalau dibalik malah Seandainya ada yang berpendapat kebalikannya itu lebih benar kalau niatnya untuk selain Allah maka harus dimakan namun kalau cuma sekedar nyebut nama selain Allah namun niatnya itu tidak untuk selain Allah maka boleh dimakan itu lebih aujah oh, lebih benar kenapa lebih benar karena ibadah untuk selain Allah azam kufran lebih besar kekufurannya daripada isti'anah bi ghairillah Amin. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من المنافقين من منافق هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور بخور apa buhuk? Hah? Hah? Enggak buhuk. Apa pernah? తర్వాత الروح فنحن ذلك وإن كان هؤلاء المرتبين لا تباسوا ذبيحة لكن منعوا في الذبيحة منعان ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواد الأسلام ومواد أثياب الكفار ويدل على ذلك أيضا ما روى ما روى أبو داود في سننه حدثنا قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مآثرة الأقوال قال أبو داود غندر غندر أو أوقفه أوقفه على ابن عباس وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن أوف الأعقابي عن أبي ريحانة قال سئل ابن عباس عن مآثرة الأعراب بينها فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله nah. Walah berdasarkan penjelasan ini Falau biha li Maka seandainya ada hewan yang disembelih untuk selain Allah Dalam rangka mendekatkan diri Bila ibadah selain Allah La haruma Tentu hewan ini haram dimakan meskipun ketika menyembelih mengatakan bismillah. Bagaimana yang dilakukan oleh ta'ifatun sejumlah orang-orang munafik dari umat ini. tersebut orang yang mengaku Islam namun eh, menyembelih bersaji kepada selain Allah itu munafik. Aladina qad yataqarrabun yang mereka ini terkadang mendekatkan diri kepada bintang dengan sembelihan. Wal buhur, wal buhur dan dengan dupa-dupa bakar menyan dan semacam itu. Meskipun hak ulat mereka adalah orang-orang murtad yang tidak dibolehkan sembelihan mereka sembilan orang yang murtad dalil sama sekali. Akan tapi ya kami berkumpul dalam sembilan itu manihani dua faktor yang menyebabkan tidak boleh dimakan. Yang pertama karena disembelih oleh orang murtad dan yang kedua karena disembelih untuk selain Allah. Ketika ada orang yang aku Islam menyembelih hewan untuk selain Allah, untuk nyiroh kidul misalnya, untuk jin, maka hewan yang disembelih tersebut haram dimakan karena dua alasan. Alasan yang pertama, dia disembelih untuk selain Allah dan ini haram dimakan. Alasan yang kedua, orang orang yang disembelih itu murtad karena setelah berbeda pada selain Allah maka dia jadi musyrik, murtad dan sembilan orang yang murtad tidak boleh dimakan sama sekali. Pemin hadal bab dan termasuk hal ini kasus ini adalah apa yang kadang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di Mekah semoga Allah memuliakannya dan di tempat yang lainnya berupa menyembelih untuk jin ayat 28 dalam rangka untuk menjaga diri supaya tidak diganggu jin demikian anggapan mereka maka itu ruya dilihatkan dari Nabi ada satu hadis Nabi melarang sembelihan untuk jin diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubra dan status mursal dari Zuhri. Wahai dulu ala al masalah dan yang menjadi dalil untuk masalah ini adalah apa yang telah kami sampaikan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyembelih di tempat adanya berhala dan di tempat perayaan orang-orang kafir. Maka ini juga dalil haramnya menyembelih untuk selain Allah nah, jika di tempat berhala saja nggak boleh padahal untuk Allah apalagi jika memang sudah berserah Allah dalil yang lainnya adalah yang diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ma'akiratil Arab kemudian orang-orang Arab Bedui. Nah, lihat lihat ada ada ini kebelasannya. Kata Abu Dawud, Rondar itu memaukufkannya kepada Ibn Abbas. Ya, ada rawinya yang mengatakan dia maukuf dan maukuf. Ayat 6 diatkanlah Abu Dawud. Wa ma'akratul a'rab ayat tabara rajulani wa yitafakharani fi akal ibil wa yatakafarani fi tarika fa ayyuhuma yakir akthar min sahibi takunu al ghalabatu lahu telah lomba menyembelih masyarakat Arab itu lomba menyembelih Kalanya tabarak berlomba dua orang dan mereka saling membanggakan dalam membelih ontar dan saling banyak-banyakan dalam hati itu maka siapa yang bisa menyembelih lebih banyak daripada temannya maka dialah yang menang lomba untuk unta dia punya unta dia punya unta siapa yang lebih lebih kuat bisa menyembelih banyak adalah orang yang menang itu akhiratul a'al kemudian dilihatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Abi Raihana Mengapa ditanya tentang memakan mu'akaratul a'raf. Maka Ibn Abbas mengatakan, aku khawatir itu adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah. Namun kata muhakik beliau tidak menjumpainya di tafsir Ibn Abi Syaibah. Padahal dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Abi Syaibah fi tafsir. Kemudian dilihatkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Abdurrahman Aduhaim dalam kitab tafsir. Hmm. Dari Abdullah dari Rabi, Rabi bin Abdullah bin Jarod, aku mendengar Jarod mengatakan, karena mim bani Royah di tengah-tengah bani Royah, Rajul ada seorang yang yukalulahu namanya, yukalulahu itu artinya namanya, namanya Ibnu Wasil beliau adalah asafil jeliah hidup di masa jeliah dan menjumpai Islam maka beliau adalah penyair mukhatram hidup di masa jeliah dan Islam syair sang penyair Nafara apa Farosdak Ghaliban Asyair Nafar bertanding dengan apa Farosdak Ghalib Yang namanya Ghalib bapaknya penyair masa